kita bertemu di masjid ini dalam rangka membahas salah satu tema yang cukup penting yaitu tentang kewajiban memulai puasa atau hari raya bersama pemerintah muslimin. Hal ini <clears throat> kita katakan cukup penting karena ini jelas salah satu hukum-hukum syariat dan karena ini merupakan hukum yang terkait dengan banyak kaum muslimin di berbagai negeri dan dengannya akan terwujud suatu syiar Islam kebersamaan kaum muslimin dengannya pula akan dirasakan kebahagiaan kaum muslimin Ikhwani Fiddin Rahimakumullah Sebelum kita masuk pada penjelasan tentang kewajiban mengikuti keputusan pemerintah muslimin dalam hal ini maka terlebih dahulu saya akan jelaskan bahwa pada dasarnya masuk bulan Ramadan atau masuk bulan Syawal itu harus berdasarkan ru'yah hilal, melihat hilal. Karena tanda masuknya bulan dalam Islam adalah dengan terlihatnya hilal. Kalau tidak terlihat, baru bulan yang sebelumnya digenapkan sehingga bulan-bulan Islam kalau tidak 29 maka digenapkan menjadi 30. Hanya seperti itu. yakni sebetulnya Islam telah memberikan cara yang sangat sederhana, mudah dan bisa diamalkan oleh semua lapisan masyarakat muslimin. Ya, karena Nabi juga sudah mengatakan nahnu ummatun ummiyah kita ini merupakan umat yang ummi asyahru hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada yakni kata beliau jadi bulan Islam itu kalau tidak begini begini dan begini yakni 29 ya kan ini dua kali kan 20 tambah yang ketiga tanpa satu jari berarti 29. Atau begini, begini dan begini, yakni 30. Jadi bulan Islam hanya itu. 29 atau 30. Kalau terlihat hilal maka 29, kalau tidak terlihat hilal maka 30. Sangat mudah sekali. Kemudian dalam hal menentukan melihat hilal juga oleh Nabi saw diberi cara yang mudah, tidak rumit. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu Sya'ban 30." Dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Puasalah kalian karena melihat hilal, bulan yang pertama muncul namanya hilal wa aftiru li ru'yatihi dan beridul fitrilah kalian berbuka menutup puasa juga dengan melihat hilal jadi mulai puasa dengan melihat hilal berhenti puasa juga dengan melihat hilal fa in ghubbiya alaikum dalam riwayat yang lain fa in ghummiya alaikum kalau tertutupi awan atau tertutupi sehingga tidak terlihat maka sempurnakan Syahban menjadi 30 30 hari. Nah, itu cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudah, sangat mudah sekali. Ya. Bagi orang-orang yang bisa melihat ya silakan melihat di mana biasanya hilal itu muncul. Di arah barat dilihat. Kalau terlihat siapa yang melihat? Fulan, fulan, Berani sumpah? Kamu melihat? Berani. Oh, sudah berarti betul terlihat. Kemudian diumumkan oleh pihak pemerintah bahwa fulan melihat. Ya, begitu pula ketika Idul Fitri sama, silakan yang mau melihat, sengaja melihat memang menunggu atau tidak sengaja kemudian dia melihat ketika berjalan misalnya di suatu tempat dia melihat, oh itu ternyata hilal sudah muncul. Yang penting penglihatannya benar dan dia pun berani disumpah, ya berani bersaksi, maksudnya begitu. Maka ketika pemerintah kemudian menerima persaksiannya, umumkan. Berarti sudah masuk Idul Fitri. Ramadan hanya 29. Kalau ternyata tidak ada yang melihat di daerah manapun nggak ada yang melihat, ya sudah. Kalau begitu, seperti kata Nabi, sempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30. Selesai. Jadi masalah ini begitu mudah pada hakikatnya dalam Islam ini karena yakni perkara yang menyeluruh meliputi umat Islam seluruhnya maka hukumnya juga dimudahkan nggak rumit, nggak jelimet, ya sederhana sekali. Dan seperti kata ulama, justru itu hukum yang pasti, ya itu hukum yang pasti. Terlihat berlaku, nggak terlihat sudah selesai. Tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada perbedaan teori ini dan itu, ya demikian yang semestinya dilakukan. Oleh karenanya ketika muncul berikutnya di zaman-zaman setelahnya eh, pendapat sebagian orang yang ingin menentukan eh, Ramadan atau Idul Fitr dengan ilmu falak atau hisab akhirnya sebagian ulama mengingkari zaman Nabi nggak begitu ya Para sahabat juga nggak begitu. Kenapa kita justru memakai ilmu falak untuk menentukan hal tersebut dan meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita beralih dari yang mudah kepada yang rumit, sulit? Ya, beda teori, beda hasil, sama-sama menggunakan hisab, toh tetap hasilnya nggak sama. Yang bisa hanya orang-orang tertentu saja ya perdebatan di sana sini tentang teori. Nah, kenapa kita mesti beralih kepada hal yang seperti itu sementara Nabi saw sudah mengajari kita yang lebih mudah dan lebih pasti dan tentu lebih baik karena itulah petunjuk Rasulullah saw yang beliau telah katakan dalam hadisnya wa khairul hadi hadi Muhammad dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini saya nukilkan penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah terkait hal itu. Di sini ya saya print beberapa fatwa beliau pada halaman 5 beliau mengatakan Yeah. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء 25 اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa juz yang ke-25 halaman 132 133 dan seterusnya beliau membahas bab ini. Beliau menukilkan ittifaqal ulama, kesepakatan ulama ala annahu la yajuzu bahwa tidak boleh al-i'timad 'ala al-hisab. Bertumpu dan bersandar pada ilmu hisab fi isbati sawmi wal fitri untuk menetapkan puasa atau menetapkan Idul Fitri dan yang semacam keduanya. Nah, ini Syekhul Islam mengatakan sepakat ulama. Ya, dari ulama-ulama yang mu'tabarin tentunya maksudnya. Kalau sekedar ada khilaf ya ada saja orang yang menyelisih. Tapi tentu yang beliau maksud dengan kesepakatan ulama adalah ulama yang memang mu'tabar bisa dianggap pendapatnya ya mereka sepakat begitu dan ini juga dinukilkan oleh salah seorang ulama uh, madhab syafi'i yang terkenal yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani ulama syafi'iyah yang sangat terkenal dalam kitab beliau Fathul Bari syarah sahih al-Bukhari beliau menukilkan dari ulama yang lain yaitu Al-Baji. Al-Baji ini kalau tidak salah ingat beliau salah satu dari ulama mazhab Maliki. Jadi ulama Syafi'i menukil dari ulama Maliki. Artinya apa? Sepakat mereka ini. Ya, dari mazhab ini dan mazhab itu. Ibn Hajar menukil dan menyetujui. Apa isi kutipan dari Al-Baji tersebut? yaitu ijma'us salaf ala adam al i'tidad bil hisab wa anna ijma'ahum hujjah ala man ba'dahum menukilkan kesepakatan ulama salafus salih ala adam al i'tidad bil hisab untuk tidak menganggap ya perhitungan dengan ilmu hisab yakni dalam bab ini wa anna ijma'ahum hujjah dan bahwa kesepakatan mereka itu merupakan suatu hujjah halaman man ba'dahum hujjah untuk mereka yang datang berikutnya mereka sudah sepakat sudah ijma' dan ijma' salah satu dasar apa hukum kita tinggal mengikuti ijma'nya para ulama para pendahulu kita rahimahumullah Tentunya pembahasan seputar ini kalau e, diperluas ya akan menjadi panjang dalam arti banyak eh, alasan-alasan e, dan keterangan-keterangan para ulama kita dan bagi yang ingin membahas lebih panjang silahkan membaca kitab Majmu' al-Fatawa pada juz yang ke-25 tadi yang disebutkan. Di situ Ibnu Taimiyah membahas panjang lebar tentang masalah ini. Kesimpulannya ini tadi yang tadi disebutkan oleh eh, Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Ya. Nah, ini masalah pertama. Jadi kalau begitu ya patokan di dalam menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal atau bahkan juga awal Dzulhijjah dan juga semua bulan-bulan Islam adalah ru'yah dengan cara yang tadi kita sebutkan bukan hisab atau dengan ilmu falak. Perkara kedua yang perlu kita bahas di sini, masalah kedua adalah bahwa ketika terlihat suatu eh, atau ketika terlihat hilal di suatu negeri terlihat hilal di suatu negeri maka hilal ini berlaku bagi semuanya. Ya. Bagi semuanya. Sehingga misalnya terlihat di Indonesia, maka seluruh dunia ikut. Ketika terlihat di Saudi Arabia, seluruh dunia ikut. Ketika terlihat di Amerika misalnya, ada muslim Amerika yang bisa dipercaya melihat semua ikut pada dasarnya mestinya seperti itu mestinya seperti itu ya muncul di sini pandangan ulama yang lain bukankah ada perbedaan waktu antara satu negeri dan negeri yang lain sekarang di Indonesia jam 8 kurang 20 menit. Ya, anggap jam 8. Di Saudi Arabia baru jam 4 sore. Di Amerika nggak tahu jam berapa. Itu kan perbedaan waktu. Ya. Kemudian berarti kan itu menunjukkan ada perbedaan matlak, matla'. Ya, munculnya hilal tersebut. Bukankah ini berpengaruh? Kok kenapa satu dunia disatukan? Bukankah ada perbedaan waktu begitu? Ah, ya di sini kemudian terjadi silang pendapat di antara ulama. Apakah memang perbedaan matalik ini berpengaruh dalam kebersatuan muslimin ketika mulai Idul Fitri dan Idul dan puasa serta Idul Adha atau tidak. Ini masalah yang diperbincangkan oleh para ulama cukup uh, panjang lebar. Tapi wallahu alam yang lebih kuat yang dirojehkan oleh jumhur ya ulama dan itu yang dikuatkan oleh uh, Syekh Ibn Baz rahimahullah dan Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa perbedaan matalik tersebut tidak berpengaruh di dalam hukum. Ya, kenapa? Karena beberapa alasan. Di sini akan saya bacakan beberapa alasan baik yang disebutkan oleh Syekh bin Baz maupun Syekh bin uh, Syekh Al-Albani rahimahullah. Saya nukilkan di sini kutipan dari Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tamamul Minnah ketika beliau mengomentari pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikus Sunnah di mana Sayyid Sabiq memilih bahwa perbedaan matali' tadi, perbedaan waktu, tempat munculnya hilal itu berpengaruh dalam penentuan hukum ya awal bulan Hijriah. Syalbani mengatakan wahada kalamun ajibun gharib. Pendapat Said Sabik ini pendapat yang cukup aneh. Ya. Li'annahu in sahha annahu musyahidun muwafiqun lil waqi' falaysa fihi annahu muwafiqun lis syara'. Karena Bila memang benar itu sesuai kenyataan, tapi itu enggak sesuai syariat. Wali'annal jihad kal matali' umur nisbiyah. Dan karena arah dan jarak yang seperti itu merupakan perkara yang nisbi. Laisa laha hududun maddiyah, tidak ada batas yang jelas. Ya, Memang betul itu berputar, tapi mana batasnya? Maksudnya begitu. Sekarang misalnya kita mau menentukan mau dianggap jadi berapa matlak? Berapa perbedaan waktu? Ya, misalnya oh sudah kalau begitu Indonesia Timur misalnya itu punya matlak ya tempat munculnya hilal tersendiri. Indonesia Tengah juga, Indonesia Barat juga Nah, sekarang pada kenyataannya waktu berjalan begitu. Ya. Berjalan dan e, batasan tadi tidak nyata jelas. Karena orang melihat bahwa ya dari sore ke malam ya berjalan begitu saja, melewati semuanya, nggak ada batasan yang yang jelas kayak kita lompat dari sungai ke sungai yang lain atau ke tepi sungai dari tepi sungai ke tepi sungai yang lain tidak ada jarak seperti itu misalnya anggap sudah jaraknya di di Bali sudah batasnya sekarang antara jarak yang di sini dengan yang di situ saya ya ikut yang timur kamu ikut yang barat ya jaraknya cuma berapa sini situ. Ya kan? Bahkan kalau didempetkan lagi ya. Satu apa? Satu jengkal tidak ada. Ya. Masa saya ikut puasa grup sini yang di situ ikut puasa grup sana. Padahal jaraknya cuma satu jengkal. Nah, ini maksudnya. Jadi perbedaan matali di sini nyatanya sulit dilihat batasnya. Ya. Akhirnya ya, kalau mau diterapkan ikhtilaful matali dan berpengaruh pada hukum, prakteknya sulit sekali. Ya, anggap sudah sesuai dengan pembagian negara, misalnya ada yang berpendapat begitu. Ya. matlahnya Indonesia beda dengan Malaysia. Nah, terus itu yang kebetulan di Kalimantan ya. Indonesia sama Malaysia batasnya apa? Ah, dekat sekali. Mungkin beda jalan. Kamu ikut sana, matlaknya saja ikut sana. Saya matlaknya beda, saya ikut sini. Padahal cuma beda jalan. Nah, gak masuk akal, ya kan? Jadi perbedaan matlak ini kalau dipraktekan dan dikatakan punya pengaruh dalam hukum, ini sesuatu yang seperti kata Syalbani ajib, gharib, aneh. Ya. Secara praktek nggak bisa. Makanya kata beliau uh, ya. Ini tidak diberlakukan. Artinya kesimpulannya begitu. Bahkan beliau mengatakan Pendapat ini adalah pendapat yang ar-ra'yu pendapat yang ganjil. Ya. Beliau dan kemudian mengatakan waqad ikhtara nah, nah. Kata beliau eh, wa ana wallahi la adri ma alladhi hamala al-muallif ala ikhtiyari hadha ar-ra'yu syadz وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور saya nggak tahu kenapa Said Sabiq memilih pendapat ini dan justru meninggalkan keumuman hadis yang sahih lebih-lebih itu merupakan madhabnya jumhur ulama seperti dia sendiri menyebutkan hal itu dan ini merupakan ikhtiar pilihan kathir minal ulama ilmu hakikin banyak dari para ulama' ahli tahqiq yang sangat meneliti yaitu seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syaukani dan Siddiq Hasan Khan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini keterangan Al-Bain rahimahullah. Hal yang serupa dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam fatwa beliau ketika ditanya masalah ini saya juga eh, kutipkan fatwa beliau dari Majmu' Fatawa ya di sini saya print pada halaman ketujuh di bawah beliau mengatakan Amal matali' fala syakka fi ikhtilafiha fi nafsiha. Adapun matali' Assalamualaikum. Fadal. Ya. ya. Mulai, mulai. Dengar ya. Baik, kembali kita jelaskan. Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan amal matali' fala syakka fi ikhtilafiha fi nafsiha. Tempat munculnya hilal tidak ada keraguan bahwa itu beda-beda. Tentu saja waktu maghribnya kan beda-beda, ya kan? Jelas di sini maghrib jam 6 misalnya. Nanti kalau perlu jauh-jauh di luar negeri di Aceh mungkin jam 6 seperempat atau setengah tujuh mungkin ya kan. Jelas beda. Ya, perbedaan matalik dari sisi beda waktu betul tidak ada yang meragukan. Cuma masalahnya apakah itu berpengaruh dalam menentukan hukum? Terutama dalam menentukan awal bulan Hijriah. Kata beliau, amma tibaruha min haitsul hukum fahuwa mahallu ikhtilafin bainal ulama. Adapun dari sisi i'tibaruha dianggapnya perbedaan itu dari sisi menentukan hukum, maka ini tempat perbedaan para ulama. Walladhi yadhhar li anna ikhtilafaha la yu'athir Dan yang nampak bagi saya bahwa perbedaan matali itu la yu'athir tidak berpengaruh dalam menentukan hukum awal bulan Hijriah. Wa anna wajib huwa amal bi ru'yatil hilal dan bahwa yang wajib dilakukan adalah mengamalkan ru'yatul hilal sauman wa iftaran wa tadhiyatan baik untuk awal puasa, awal Idul Fitri dan awal Idul Adha awal yakni bulan apa Dzulhijjah untuk Idul Adha mata sabatat ru'yatuhu subutan syar'iyan fi ayyi baladin ma kapan telah tetap ru'yahnya subutan syar'iyan secara syar'i diakui fi ayyi baladin ma di negeri manapun ya di negeri manapun dan itu sebetulnya nggak ada masalah. Misalnya, oh terlihat di Indonesia dulu, ya sudah Saudi ngikuti. Bedanya berapa jam? Empat jam. Tetap sekarang harinya sama apa beda? Nggak sampai beda hari ya kan? Sekarang hari apa di sini? Hari Sabtu. Saudi hari apa? Hari Sabtu. Di Papua hari apa? Hari Sabtu. Australia hari apa? Sabtu. Semuanya sama. Jadi walaupun beda jam, hari tetap sama. Sehingga tidak akan ada iskal. Allah dalam hal ini walaupun beda waktu, beda matalik. Tapi hari tetap sama. Ya. Begitu pula eh, di Saudi Arabia terlihat maghrib. Di sana kita nggak lihat. Ya sudah. Sekarang misalnya kita jam 8 belum melihat hilal. Kita nggak bisa memutuskan besok puasa apa tidak. Sudah tunggu di Saudi Arabia lihat apa enggak? Maghrib di sana melihat. Berarti puasanya kapan? Besok, hari Ahad. Beda apa enggak harinya? Sama. Kita hari Ahad puasa, mereka hari Ahad puasa, enggak ada masalah. Ya. Sama-sama puasa hari Ahad. Halo, terdengar? Ah, benar. Ya. Baik. Hmm. Sama-sama puasa pada hari yang sama. Makanya kata beliau, kalau begitu ya, dimanapun terlihat maka di uh, apa diikuti. Di umumil hadis kama taqaddam karena keumuman makna hadis yang telah lalu bahwa qaulu jam'in katsirin min ahli ilm dan ini pendapat banyak dari kalangan para ulama. Seperti ini pendapatnya. Bahkan tadi dikatakan Syalbani ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Ya. Ikhwan fillah azakumullah Setelah kita mengetahui bahwa apa eh, hukum itu berlaku bagi semuanya ketika terlihat hilal, mungkin eh, sedikit kita ingatkan hadis Nabi yang tadi disebutkan Sumu liru'yatihi Wasalah kalian karena melihat hilal Difahami oleh para ulama tersebut Ini kan hadis uh, eh, khitabnya lawan bicara Nabi ini siapa? Umat seluruhnya atau umat tertentu? Umat seluruhnya, ya kan? Jadi ketika Nabi katakan sumuli ru'yatihi wasalah karena kalian melihat yakni kalian semua wahai umat Islam di seluruh dunia. Bukan khusus untuk orang Arab saja, bukan khusus untuk orang Indonesia saja, bukan khusus untuk orang sana lagi Amerika saja, tidak. Bahkan ini sabda Nabi yang khitabnya lawan bicara Nabi adalah umat seluruhnya di dunia ini. Makanya di mana pun terlihat mestinya semuanya ikut. Begitu Mana hadis Rasul hadis Nabi SAW yang tadi dikatakan oleh dua syekh tadi umumul hadis keumuman hadis menunjukkan seperti itu. Nah, itu semestinya secara hukum fikih seperti itu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah kemudian harapan ya harapannya terjadinya juga seperti itu pelaksanaannya harapannya bersatunya muslimin seluruh dunia di atas madhab ini dalam prakteknya juga seperti itu oleh karenanya di sini Syekh bin Baz rahimahullah menanggapi suatu pertanyaan ya pertanyaan itu uh, berbunyi Tahaddatsa Imamul Azhar di sini pada halaman 5. Tahaddatsa Imamul Azhar. Imam Al-Azhar bicara tentang awal mula bulan Ramadan yang penuh berkah dan tentang pentingnya menyatukan ru'yatul hilal di alam islami dan menyeru untuk berkumpul kaum muslimin dalam satu pandangan ketika menetapkan. Nah, ini salah satu ulama Azhar. Nah, oleh seseorang ditanyakan kepada Syekh bin Bas, betulkah itu pandangan seperti itu? Syekh bin Bas menjawab, la syak tanpa diragukan. Anna ijtima'al muslimin fi shaumi wal fitr amrun tayyib. Bahwa bersatunya muslimin dalam awal puasa dan awal Idul Fitri perkara yang sangat bagus wa mahbubun linufus sangat dicintai yakni oleh jiwa manusia pada umumnya wa matlubun syar'an dan ini memang tuntutan syariat ya haitsu amkan ketika itu memungkinkan artinya secara hukum jelas sekarang bagaimana saya praktek ya mestinya juga seperti itu tapi kenyataannya berbeda, ya kan? Syekh bin Bas memberikan suatu uh, jalan keluar. Kata beliau, "Lakin la sabila ila dzalika illa bi amrain." Tapi tidak akan terwujud harapan tersebut kecuali dengan dua perkara. Secara ringkas, pertama, an yulgi jami' ulama'il muslimin al-i'timad 'ala al-hisab kama alghahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alghahu salaful ummah. Kunci pertama hendaknya ulama muslimin mengesampingkan ilmu hisab dalam bab ini. Ya, jangan bertumpu pada ilmu hisab dalam bab ini. Bukan artinya ilmu hisab nggak boleh dipakai sama sekali. Kalau untuk urusan lain ya terserah ya sesuai dengan tentunya kaidah syariat yang lain ya. Tapi dalam bab ini jelas tidak ada peluang dalam syariat. Ya. Ini kunci pertama ulama muslimin harus tidak ada yang bertumpu pada apa namanya hisab. Sebagaimana Rasulullah tidak menganggap ilmu hisab dalam bab ini. Sebagaimana salafus saleh umat ini tidak menganggap ilmu hisab dalam hal ini. Wa an ya'malu birru'yah dan agar mereka mengamalkan ru'yah atau menggenapkan bulan yang sebelumnya. Ini pertama. Kedua, an yaltazimu bil i'timad ala itsbat ru'yah fi ayyi daulatin Islamiyah ta'mal bi syar'illah wa taltazim bi ahkamihi hendaknya mereka semuanya sepakat bertumpu pada ru'yah dimanapun dari negeri-negeri Islam yang mengamalkan syariat dan hukum-hukumnya kapan sabata indah ru'yatul hilal bil bayyinati syar'iyyah dukhulan atau khurujan tabi'uha fi Kapan itu ru'yah telah terbukti ya dengan bukti yang diterima secara syar'i baik terkait masuknya bulan atau keluarnya bulan yang lain sudah ikuti itu semua. Kalau dengan cara ini maka akan terwujud cita-cita tersebut. Ya, akan terwujud cita-cita tersebut. Ini solusi dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Hal yang semakna juga di uh, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Eh, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam uh, kitabnya tadi Tamamul Minnah <clears throat> ya, saya kutipkan di sini pada halaman 4. Beliau mengatakan wa hadha amrun mutayassirun al-yawm dan perkara ini yakni untuk menyatukan muslimin sedunia awalnya atau asalnya perkara yang mudah lil ghayah sangat mudah untuk masa-masa ini sebetulnya kenapa alat komunikasi sudah ada apalagi sekarang ini saya bin berapa tahun yang lalu ya kan mungkin sudah ada telepon ya sekarang lebih lagi sangat mudah sekali ya, tinggal diinformasikan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sebar di seluruh negeri-negeri muslimin bahwa besok Ramadan sudah langsung sekejap ya hitungan detik bukan lagi jam tapi kalau dulu memang untuk dipraktekkan madhab jumur ini agak kesulitan belum ada telepon, ya kan? Sulit mau mempraktekkan mazhab jumhur. Dulu belum ada alat komunikasi, tapi kata Syalban rahimahullah, kalau sekarang sangat mudah pada dasarnya secara praktek mestinya sangat mudah. Lakinnahu yatatallabu syai'an min ihtimamid dual al-islamiyah. Tapi ini membutuhkan sedikit saja sebetulnya dari perhatian negara-negara Islam Ya, artinya mereka punya perhatian, menyepakati sudah gini saja ikuti mazhab jumhur. Ya, sehingga negeri kalian mana yang awal melihat kami ikut semua. Malaysia melihat semua ikut. Indonesia melihat semua ikut. Ya, Saudi Arabia melihat semua ikut, Sudan melihat semua ikut. Begitu mestinya. Hatta taj'alahu haqiqatan waqi'iyatan insyaallah tabaraka wa taala sehingga terwujud secara hakiki terbukti secara hakiki Insya Allah taala nah itu mestinya ya itu harapannya dan seandainya itu terwujud subhanallah begitu nikmat ya kan begitu nikmat jadi kebahagiaan muslimin itu terasa persatuan muslimin terasa Id Fitri bersama-sama semua Idul Adha bersama-sama semua, puasa bareng-bareng semua, bahagianya Masya Allah. Tapi sekali lagi itu harapan. Kenyataannya ya lain. Ya karena apa yang diharapkan oleh ulama tidak begitu mendapat tanggapan dari para penguasa dan ulama di negeri-negeri yang berbeda-beda tersebut. Sehingga justru sering terjadi yakni kegelisahan ya kesedihan di sela-sela kebahagiaan. Kita sedang berpuasa, ada SMS masuk, selamat berhari raya Idul Fitri. <laughs> Kita masih puasa. ya, sudah ada SMS, sudah ada WhatsApp apa dari teman kita yang di sana di sana ha, kita masih kepanasan ini haus ya antum sudah senang-senang makan macam-macam di sana ya ya ada sen rasa senang ada rasa sedih yang lebih menyedihkan lagi kalau itu terjadi di satu negara lebih menyedihkan lagi satu kampung ya jadi lirik-lirikan Ya, itu sudah takbir, di sini masih puasa. Ya, sana sudah baju baru pergi ke sholat id, kita masih ya lemes. Yang lebih menyedihkan lagi satu keluarga. Jadi pengennya senang dan bahagia dengan Idul Fitri dan Idul Adha, subhanallah dada terasa sempit. Aduh, gimana ini? Ya kan? Kadang-kadang ya mungkin ada suatu keluarga yang sudah kita nggak usah mempersoalkan. Itu kamu puasa dulu enggak apa-apa. Saya buka dulu. Tapi tetap akur-akur saja. Ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang nggak bisa. Pokoknya saya, kamu harus ikut saya. Saya sebagai kepala keluarga. Anaknya tidak mau. Sudah. Ya, akhirnya bapak sama anak jadi perengat-perengutan. ya. Aduh, jadi menyedihkan. Kondisi yang sangat menyedihkan. Karena tadi ya harapan ya mengikuti semua madhab jumhur ulama tidak terwujud bahkan tidak terwujud di satu negeri bahkan tidak terwujud di satu keluarga ala kulli hal qaddarullah wa nah sekarang dalam kondisi seperti ini apa solusinya nah ini yang lebih penting lagi Eh, dalam tema pembahasan kita ini untuk kita bahas. Apa tuntunan syariat ketika kondisi seperti itu? Apakah dibiarkan saja terserah masing-masing milih? Ataukah tidak? Bahkan di sana ada tuntunan syariat ya. Ini level kedua ini. Kalau itu nggak bisa yang pertama maka ini lebih memperingan Walhamdulillah ada tuntutan syariat. Ketika yang pertama tidak mungkin diwujudkan, di sini ada tuntutan syariat berikutnya yang mungkin dilaksanakan dan itu paling tidaknya akan memperkecil tafarruq perpecahan di antara muslimin. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah dari keterangan tadi beliau kemudian melanjutkan wa ila an tajtami' ad-duwal al-islamiyah ala dhalik fa inni ara ala sya'bi kulli daulatin an yasuma ma'a daulatih dan sampai menunggu sepakatnya negeri-negeri Islam untuk melaksanakan itu kita menunggu ini ya tapi selama penungguan walaupun tak kunjung bersatu Mungkin sampai kita meninggal mungkin. Belum bersatu mungkin untuk hal ini. Wallahu alam. Kita harapkan semoga cepat bersatu. Tapi kata beliau ini Syalbani sampai meninggal ya kan belum terwujud. Syekh Basnya meninggal. Ya. Wa ila an tajtami ad-duwal al-islamiyah dan menunggu sampai mereka bisa bersatu, saya berpandangan kata Syalbani Albani pandangan beliau tapi ini berdasarkan dalil-dalil syar'i yang nanti kita akan bacakan. Fa inni ara ala sya'bi kulli daulatin maka saya berpendapat ala sya'bi kulli daulah wajib atas masyarakat di setiap negeri an yasuma ma'a agar puasa mengikuti negerinya Wala yang qasimu ala nafsihi. Jangan dia memisahkan diri. Fayasumu ba'duha ma'aha sehingga sebagian puasa ikut pemerintahnya wa ba'duha ma'a ghairiha sebagiannya lagi puasa ikut pemerintah lain. Sebagian ikut sini, sebagian ikut Saudi. Atau sebagian ikut mana lagi negeri mana? Ya. Yeah mimman taqaddamat fi siyamiha dari negeri yang mungkin mendahului mendahului puasanya negeri itu au ta'akhkharat atau yakni apa belakangan tidak mendahului tapi justru belakangan kenapa masing-masing dianjurkan oleh beliau untuk mengikuti negerinya lima fidalika min tausi'i dairatul khilaf karena kalau masing-masing semaunya sendiri ini akan menyebabkan meluasnya khilaf fi sya'bil wahid dalam satu masyarakat. Ya. Kondisi yang ada sekarang masing-masing negara sudah beda. Indonesia kadang beda dengan Malaysia, Malaysia kadang beda dengan Saudi Arabia dan lain-lain seperti itu. Nah, jangan diperparah sudah masing-masing negeri muslimin berbeda, di setiap negeri pun mau dibuat beda. Nah, ini yang namanya tausi dairatul khilaf, memperluas perselisihan. Tambah perpecahan. Nah, ini enggak dikehendaki oleh Islam yang seperti ini. Kama waqa'a fi ba'd duwalil arabiyyah sebagaimana terjadi di sebagian negeri-negeri Arab Timur Tengah sana. Itu juga begitu. Ya, kita kebetulan di Indonesia ya. Syekh Albani bicara di negeri sana, beliau di Yordan, Yordania. Mungkin ketika nulis ya di sana. Mungkin di sana pun ada yang begitu. Nah, beliau mengatakan nggak semestinya begitu. Ya, jangan diperparah. Jadi masing-masing masyarakat mengikuti negaranya. Nah, ini uh, penuturan Asy-Albani rahimahullah taala dan nampaknya Syekh bin Baz rahimahullah juga Eh, mengisyaratkan hal tersebut di salah satu fatwa beliau. Di sini saya nukilkan pada halaman 9 di akhir-akhirnya kata beliau, "Wa idza shamal muslimun alladzina anta bainahum sumta ma'ahum." Kalau kau muslimin puasa yang kamu berada di tengah-tengah mereka, yakni di masyarakat ya, di negerinya maksudnya, yang kamu berada di tengah-tengah mereka sumta ma'hum kamu puasa sama mereka jangan puasa ngikuti yang lain wa idza aftaru aftarta ma'hum dan kalau mereka uh, beridul fitri nah, kamu ikut idul fitri bersama mereka walhamdulillah ala taysiri wa tasili Segala puji bagi Allah atas kemudahan-kemudahannya. Wasirru fi dan rahasia dalam bab ini artinya kenapa disuruh mengikuti e, masyarakatnya karahatu asy-syari'ah lil ikhtilaf karena syariat ini membenci perbedaan. Ya, yang sudah mau tidak mau berbeda satu negeri dengan negeri yang lain jangan ditambah perbedaan di dalam negeri. Islam nggak menyukai yang seperti itu. Wa targhibiha fil ittifaq wal ikhtilaf dan karena Islam menganjurkan untuk sepakat dan iktilaf bersatu. Ini salah satu nasihat Syekh bin Bas rahimahullah. Apa yang dikatakan oleh mereka itu rahimahumullah itulah ternyata yang memang dibimbing oleh para dibimbingkan oleh para pendahulu kita, para ulama terdahulu. Bahkan itulah pula yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang nanti kita akan baca. Sebelumnya diterangkan oleh uh, sebagian ulama di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terkait dengan kewajiban kita mengikuti pemerintah kita dalam bab ini. Al-Hasan Al-Basri siapa beliau? Ulama tabi'in. Masih dekat sekali dengan sahabat, muridnya para sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan fil umara terkait dengan para penguasa muslimin, pemerintah muslimin, hum yaluna min umurina khamsan mereka para pemerintah negeri, penguasa negeri yaluna min umurina khamsan. Mereka itu mengurusi urusan muslimin dalam lima hal. Mereka mengurusi urusan muslimin dalam lima hal terkait dengan ibadah-ibadah, ya. Dan juga yakni kaum-kaum Islam. Yang pertama al-jumu'ah. Yang kedua al-jamaah. Yang ketiga al-Eid. Yang keempat as-Suhur. Perbatasan wilayah negeri. Yang kelima al-Hudud, penerapan hukum had. Ya, ini lima perkara inti yang diurusi pemerintah dan penguasa muslimin terhadap muslimin dalam lima hal ini. Nah, salah satunya ini yang terkait dengan kita, pembahasan kita adalah apa? Al-Eid tentang penentuan id mereka yang menentukan mereka yang yakni e, memutuskan sehingga masyarakat muslimin tinggal ikut ini keterangan ulama kita Hasan Basri seorang tabi'in wallahi ma yastaqimuddin din illa bihim beliau kemudian mengatakan demi Allah agama ini tidak akan tegak kecuali dengan mereka artinya Ya, mereka membantu penegakan agama termasuk ini. Wa wa walaupun mereka dalam bidang lain bertindak zalim. Wallahi lama yuslihullahu bihim aktsar mimma yufsidun. Demi Allah, apa yang Allah perbaiki melalui mereka masih lebih banyak daripada yang mereka rusak. yakni maslahat umum yang banyak ya dirasakan muslimin tetap masih lebih banyak dibanding beberapa ketoliman-ketoliman yang mereka lakukan. Masih lebih baik. Ma'anna wallahi inna ta'atahum lagaidun. Padahal juga bahwa menaati mereka para umara muslimin lagaidun akan membuat marah musuh-musuh Islam dengan bersatunya rakyat bersama pemerintahnya. Musuh Islam marah dan takut. Wa inna furqatahum la kufrun dan sungguh memisahkan dari mereka merupakan suatu amal kekafiran. Ya, ini salah satu landasan kita eh, dalam hal apa mengikuti pemerintah kita dalam urusan Idul Fitri dan tentunya juga puasa. Dikatakan pula oleh yang lain Sahal bin Abdullah Tustari hati sultana fi sab'atin Taatilah penguasa dalam tujuh perkara Ini yang ini semacam tadi kata Al-Hasan Bahwa mereka mengurusi beberapa perkara Yang uh, terkait dengan muslimin Tentunya ini semua lima tujuh ini yang ini mereka Ya, Namun intinya adalah itu perkara-perkara yang penting. Bukan berarti hanya itu saja. Banyak hal yang lain yang juga diurusi mereka. Tujuh hal itu adalah darbud darahim dananir tentang membuat uang dinar dan dirham. Mereka yang menetapkan. Tidak masing-masing kelompok bikin uang sendiri. Wal makayil wal auzan tentang takaran-takaran dan timbangan. Mereka yang menentukan, semuanya ikut. Tidak masing-masing kelompok punya takaran sendiri wal ahkam dalam perkara hukum wal hajj dalam urusan haji wal jumu'ah dalam urusan salat Jumat wal idain dan juga dalam urusan dua hari raya. Nah ini yang terkait dengan pembahasan kita dalam perkara apa? Dua hari raya. Ikuti mereka. Wal jihad juga dalam hal jihad. Ini dinukilkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang tadi dalam kitab Jami' al-Ulum al-Hikam karya Ibnu Rajab al-Hambali. Dan Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah juga mengatakan As-sam'u wa ta'atu li wulati umuril muslimin fiha sa'adatul dunya. Mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin padanya ada kebahagiaan dunia wa biha tantazimu masalihul ibad dan dengannya akan teratur urusan-urusan hamba, maslahat-maslahat manusia. Fi ma'ayishihim dalam kehidupan mereka. Wabiha biha yasta'inuna ala idhari dinihim dan dengan pemerintah tersebut mereka terbantu dalam menampakkan agama mereka. Nah, termasuk dalam hal ini salat Id, puasa, wa ta'ati rabbihim dan dalam hal ketaatan terhadap roh mereka. Nah, itulah ucapan para ulama kita rahimahumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Eh, setelah kita mengetahui beberapa bimbingan ulama kita tadi Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Rajab ditambah yang lainnya yang mendukung para ulama tersebut maka ternyata di sana bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang menganjurkan kita untuk melakukan hal tersebut. Mengikuti pemerintah kita dalam puasa maupun Idul Fitri maupun Idul Adha. Apa hadis Nabi itu? Yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini Eh, Syalban rahimahullah telah mentakhrij pada kitab silsilah sahihah. Bunyi hadis itu adalah as sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Ya. Yeah. as sawmu yauma tasumun. Puasa itu pada hari kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun dan al-fitru beridul fitri yakni menyelesaikan puasa masuk buka puasa dengan idul fitri Yaumatif tiftirun saat kalian beridul fitri saat kalian berbuka menyelesaikan puasa wal adha dan idul adha yaumat tudahun ketika kalian menyembelih sembelian-sembelian kurban itu jadi maknanya di sini apa? Ya, bahwa ini kebersamaan dengan pemerintah. Puasanya kamu ketika orang-orang itu puasa. Orang-orang mengikuti siapa? Mengikuti pemerintahnya. Idul fitrinya kamu dengan mereka. Mereka masyarakat bersama pemerintahnya. Ya, Idul adhanya kamu juga mengikuti mereka. Masyarakat ya bersama penguasanya. Itu makna hadis ini. Ya, kita sederhanakan maknanya begitu. Nah, sekarang kita akan lihat keterangan para ulama tentang hadis ini. Hadis ini yakni e, derajatnya sahih. Riwayat At-Tirmizi dan Asy-Syalbani rahimahullah telah membahas secara uh, luas dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah nomor hadis 224. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah disampaikan juga oleh beliau rahimahullah taala dalam kitab tersebut. Ya, di sini saya nukilkan pada halaman pertama suatu kisah yang dialami oleh Masruq ketika bertemu Aisyah radhiyallahu anha. Masruq ini seorang tabi'in, Aisyah istri Nabi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Masruq. Kata Masruq, "Dakhaltu ala Aisyah yauma Arafah." Saya ketika itu menemui Aisyah radhiyallahu anha di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Hah? 9 Dzulhijjah. Berarti jemaah haji sedang apa? Sedang wukuf di Arafah. Nah, ketika Masruq menemui Aisyah, Aisyah mengatakan usku masruqan suwaiqah atau sawiqah. Tolong tuangkan untuk Masruq, suguhkan untuk dia ya e, bubur sawik. Sawik ini ya semacam bubur ya, yakni makanan yang dibuat dari tepung gandum. Ya anggaplah kurang lebih semacam bubur dan sejenisnya. Wa aktsiru halwah, perbanyak manisannya. Biar manis enak kasih dia yang banyak. Nah, ketika Aisyah memerintahkan begitu untuk disuguhkan kepada tabi'in yaitu Masruq, malah Masruq menjawab, Inni lam yamna'ni an asum al-yawma illa anni khiftu an yakuna yawman nahr. Sesungguhnya lam yamna'ni an al-yawm, tidak ada yang menghalangiku untuk puasa. Di hari ini kecuali karena aku takut hari ini adalah hari nahar, yakni tanggal 10. Jadi ya tadi tanggal 9 eh, hari Arafah bagi jemaah haji wukuf di Arafah bagi selain jamaah haji disyariatkan apa? Puasa Arafah. Nah, ternyata Masruk ketika itu tidak puasa. Jadi mungkin ini ya dia tidak haji ya. Masruk tidak puasa. Dan dia mengatakan kepada Aisyah, sebetulnya tidak ada yang menghalangi saya untuk puasa kecuali karena saya takut ini hari Nahar, tanggal 10 Dhul Hijjah atau hari Idul Adha. Jadi dia khawatir, mau puasa, jangan-jangan ini sudah tanggal 10. Akhirnya dia nggak puasa. Ya, ya terkait dengan hidangan itu sudah urusan lain ya. Uh, entah dimakan atau tidak urusan lain. Yang penting jawabannya masruk ini Ternyata Masruk memang sedang tidak puasa dan ternyata yang menghalanginya untuk puasa adalah kekhawatiran sudah masuk Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini yang ditangkap oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jawaban ini Aisyah kemudian menasihati dan menyalahkan sikap itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "An-nahru yawma yanharun nas wal fitru yauma yuftirun nas hari nahr tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha Adha ya saat orang menyembelih nahr sama menyembelih kata Aisyah hari nahr hari sembelian 10 Zulhijjah adalah yauma yanharun nas ketika orang-orang menyembelih Artinya apa? Sekarang orang-orang sudah menyembelih atau belum? Belum ya kan? Sekarang senang pada wukuf. Jadi kamu yakinlah bahwa kamu ini sekarang berada di hari Arafah. Jangan khawatir ini hari nahar. Patokannya lihat orang-orang. Ya, mereka masih wukuf bersama kaum muslimin bersama pemerintah mereka. Nanti kalau mereka menyembelih bersama muslimin, bersama pemerintah mereka, baru kamu mengatakan ini hari nahar. Sekarang belum, yakin itu. Seolah-olah Aisyah mengatakan begitu. Ya, dan menyalahkan sikap mesruk yang khawatir jangan-jangan sudah masuk tanggal 10. Wal fitru yauma yuftirun nas dan al fitr Idul Fitri juga ketika orang-orang beridul fitri ketika mereka mulai tidak puasa. Jadi jangan khawatir misalnya ya uh, tanggal 29 sudah selesai Ramadan besok sudah Idul Fitri orang-orang sudah beridul fitri. Barangkali ada orang mengatakan, "Wah, saya khawatir jangan-jangan sekarang masih Ramadan ya. Saya tak puasa lagi lah." Oh, nggak bisa. Ya, ketika orang sudah beridul fitri membatalkan puasa mereka, kamu juga harus jangan menyendiri. Nah, ini tidak boleh menyendiri dalam berpuasa mendahului yang lain atau menyendiri dalam beridul fitri dalam mendahului untuk berbuka puasa tidak boleh. Ya, ikuti umumnya masyarakat yang bersama pemerintah mereka. Ini pemahaman siapa ini? Aisyah radhiyallahu anha. Istri Rasulullah. Ya. Wanita yang paling fakih beliau. Wanita yang paling mengerti hukum adalah beliau radhiyallahu anha. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi tadi juga yang kita baca. Nah, jadi itu landasan kita. Ya. Lebih lagi mari kita tengok penjelasan para ulama terhadap hadis ini. As-saum yauma tasumun dan seterusnya. Dimulai dari Al-Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan hadis itu. Siapa yang meriwayatkan? Tirmizi. Beliau pula yang menerangkan makna hadis itu. Dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, qala At-Tirmizi akibal hadis وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس dan sebagian ahlul ilmi menafsirkan hadis ini lalu mengatakan dalam tafsirnya innama ma'na hadha hanyalah maksud hadis ini adalah as-saumu wal fitru ma'al jamaah berpuasa dan berbuka puasa mengikuti jamaah muslimin wa idhamin nas dan mayoritas muslimin. Ya. Lebih ditegaskan lagi oleh as Sunani dalam kitabnya Subulus Salam. Al-Imam as Sunani dalam kitabnya Subulus Salam. Syarah kitab apa? Bulughul Maram. Ya, karya Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata as Sunani, rahimahullah fihi dalilun ala annahu yu'tabaru fi thubutil idi al-muwafaqah linnas. Di dalam hadis itu ada dalil bahwa dalam menetapkan id yang dianggap adalah al-muwafaqah linnas kebersamaan dengan orang-orang pada umumnya Wa annal mutafarrid dan bahwa orang yang menyendiri. Menyendiri ini tidak mesti seorang diri ya, walaupun satu golongan. Ya, satu kelompok. Wa annal mutafarrid bi ma'rifati yaumil 'id dan bahwa orang yang bersendiri dalam mengetahui hari Id birru'yah seandainya pun dengan ru'yah yajibu alaihi muwafaqatu ghairihi. Dia wajib mengikuti yang lain. Dengan kata lain, ru'yahnya dia tidak usah dianggap. Ini sampai seperti ini ulama kita. Dan ini pendapat yang benar dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' fatwa yang tadi saya sebutkan juz juz yang ke-25 kalau nggak salah ya. Jadi misalnya, misalnya saya melihat sudah jelas-jelas melihat hilal itu. Tidak keliru, tidak salah. Ya. Tapi hanya seorang diri saya. Ya, saya ngomong ya siapa yang mau menganggap omongan saya. Akhirnya orang-orang tetap melanjutkan puasa karena mereka belum melihat dan atas dasar itu diputuskan oleh pemerintah belum puas, belum Id, belum Idul Fitri. Padahal saya sudah melihat dengan mata kepala saya dan tidak salah. Sehingga menurut ru'yahnya saya besok itu sudah id. Apa kata ulama? Bolehkah dia mengikuti ru'yahnya? Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama termasuk ini yang disebut dengan Sun'an rahimahullah ru'yah saya tidak diberlakukan dibatalkan walaupun betul-betul melihat itu hilal. Ya. Ikuti orang-orang. Nah, itu tuntunan uh, para ulama kita mengacu kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saya tidak melihat hilal. Saya cuma hitung-hitungan kertas. Kemudian saya katakan besok Idul Fitri. Orang-orang padahal mengatakan belum, pemerintahnya belum. Ya lebih ini yang hitung-hitungan kertas lebih kuat atau tidak daripada yang ru'yah? Tidak ya kan? Yang ru'yah saja kata ulama, gugurkan ru'yahmu. Ikuti pemerintahmu. Apalagi yang sekedar hitung-hitungan di kertas, ya gugurkan itu. Tidak boleh diikuti. Ikuti ulama, eh, ikuti keterangan ulama bahwa mengikuti pemerintah. Nah, ini As-Sun'an rahimahullah. Wa yalzamahu hukmuhum fis salati wal iftari wal udhiyah. Dan menjadi lazim atas dia. Artinya menjadi wajib atas dia hukumnya mereka mayoritas muslimin bersama pemerintahnya dalam hal salat Idul Fitri, dalam hal iftarnya, membuka puasanya dan menyembelih kurbannya. Dijelaskan pula oleh uh, eh, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tahdhibus Sunan ya. Wa qila fihi rad ala man yaqul inna man arafa tulu'al qamar bi takdiri hisabil manazil jazalahu an yasuma wa yuftir. Nah, ini lebih jelas lagi keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, kila telah dikatakan bahwa di antara faedah hadis tadi di sana ada bantahan. Alaman yakul atas orang yang berpendapat. Inna man arafatulu al-qamar. Bahwa siapa yang mengetahui munculnya hilal. Bitakdiri hisabil manazil. Dengan hitungan hisab. Ya. Jazalahu an yasuma yuftir. Duna la ya'lam. Boleh baginya untuk puasa berdasarkan itu atau berbuka berdasarkan itu ya dunaman lam ya'lam bidat atau tanpa yang tidak mengetahui. Nah, pendapat ini kata Ibnu Qayyim terbantah dengan hadis itu. Ya, pendapat ini yang membolehkan untuk puasa dan berbuka berdasarkan hisab uh, rembulan maka terbantah dengan hadis itu. Ini kata Ibnu Qayyim bahwa ulama mengatakan begitu. Wakila dan dikatakan pula sebagai kesimpulan hadis di atas, inna al wahid idar al hilal walam yahkum al qadi bi syahadatihi annahu la yakunu hada lahu sauman kama lam yakun bin nas. Bahwa persaksian satu orang, seandainya tadi misalnya saya permisalkan saya. Saya bersaksi di hadapan penguasa bahwa saya melihat hilal. Tapi lam yahkum al-qadhi bi syahadati, enggak diterima oleh qadhi persaksian saya. Dengan alasan-alasan ya yang tentunya dia punya kriteria ini dan itu macam-macam. Keputusannya persaksian Anda tidak kami terima. Walaupun nyatanya melihat, tapi keputusan hakim tidak diterima. Ya. Uh, annahu la yakunu lahu sauman bahwa ru'yahnya dia itu tidak menjadi dasar puasa bagi dia. Tidak boleh menjadi dasar puasa bagi dia ketika persaksiannya tidak diterima oleh hakim tadi. Walaupun nyata-nyata melihat, tapi ketika ditolak oleh hakim maka enggak berlaku. Baik untuk dia dan lam yakun linnas juga untuk orang lain lebih-lebih lagi tidak berlaku. Nah ini keterangan ulama kita seperti itu. Jadi sekarang ini ya ini terkadang orang sangat eh ya ini justru kita katakan kaku ya. Eh, perdebatan tentang hilal sekian derajat. Oh, sudah muncul. Oh, kalau sekian derajat muncul tapi belum dianggap. Ya, oh tidak, justru sudah dianggap. Wah, perdebatan ini dan itu pokoknya sudah muncul walaupun nggak terlihat itu sudah di atas ufuk maka berlaku hukum. Seperti itu yang terkadang kita baca di berita-berita. Lihat ulama kita dulu. Ya Ibnu Qayyim dan lain-lain yang jelas lebih mengerti tentang hukum syariat. Seandainya pun sudah mungkin bukan lagi dua derajat atau di bawah dua derajat, mungkin sudah lima derajat terlihat nyata kalau itu nggak dianggap oleh kodi, tidak dianggap. Baik untuk dia apalagi untuk orang lain. Ikuti keputusan yang ada. Ya, begitu kata ulama kita rahimahumullah. Dijelaskan pula oleh as rahimahullah dalam uh, e, Hasyiah Ibnu Majah as menerangkan tentang hadis ini. Al-zahir anna ma'na hadhil umur anna ma'nahu anna hadhil umur laisa lil ahad fiha dakhl yang tampak ya berpatokan pada hadis di atas bahwa urusan-urusan seperti ini penentuan Ramadan, penentuan Idul Fitri laisa lil ahad fiha dakhl tidak ada celah bagi perorangan untuk masuk tidak ada celah bagi individu tertentu atau kelompok tertentu untuk masuk. Ini urusan pemerintah, mereka yang punya wewenang untuk menentukan dan menetapkan. Ya, seperti yang tadi kita nukilkan dari siapa? Hasan Al-Basri dan yang lain. Alhamdulillah Tusteri dan yang lain. Ya. Ini bukan urusan individu, bukan urusan kelompok, tapi ini wewenang pemerintah walaysa lahum fiha dan perorangan tidak boleh bersendiri dalam urusan itu. Balil amru fiha ilal imam wal jamaah. Bahkan urusan ini diserahkan kepada al-imam. Nah ini ditegaskan. Makanya tadi saya terjemahkan keumuman orang yakni bersama pemerintahnya karena ini terangan ulama. Ya, maksudnya bukan kebanyakan orang oh, saya kan punya kelompok banyak. Berarti sudah ikut. Bukan itu yang dimaksud. Toh kalau mau banyak-banyakan masih kalah banyak. Ya kan? Tapi sekarang bukan masalah itu. Yang dimaksud umumun nas yakni masyarakat bersama pemerintahnya yang menentukan. Makanya dulu di zaman Rasulullah ketika perorangan itu melihat nggak langsung kemudian dia menyatakan sendiri mengumumkan kepada orang. Tidak begitu. Dulu di zaman Rasulullah ketika ada orang melihat melapor kepada Rasul dan dari Rasul lah pengumuman itu. Termasuk Ibnu Umar radhiyallahu an. Ya, tara an-nas al-hilal. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu. Orang-orang pada melihat hilal. Artinya berusaha untuk melihat. Dan saya katakan kepada Rasulullah bahwa saya melihatnya. Ya, maka Nabi memanggil Bilal untuk mengumumkan kepada manusia. Nah itu prosedurnya itu begitu. Bukan Ibnu Umar langsung, oh saya sudah melihat, saya sudah melihat. Sehingga orang, oh ya sudah, Ibnu Umar sudah melihat, ayo besok puasa. Bukan begitu prosedurnya. Di zaman Rasulullah bukan seperti itu, tapi ada jalurnya dari perorangan kepada pemimpin. Dari pemimpin diputuskan, diterima baru diumumkan. Begitu. Nah, sekarang ini sudah nggak pakai uh, prosedur seperti itu kalau kita bahasakan dengan prosedur ya. Ya, hukum Islamnya nggak begitu. Eh, seperti orang-orang lakukan itu. Sekarang melihat langsung ngomong, press release, panggil wartawan. Loh, bukan begitu tuntunannya. Kamu melihat betul, berani disumpah. Katakan kepada penguasa, laporkan. Diterima, walhamdulillah akan diumumkan oleh mereka. Tidak diterima sudah, berarti tidak dianggap. Ya, begitu mestinya. Nah ini yang dikatakan oleh Abu Hasan As-Sindi rahimahullah. Balil amru fi haidal imami wal jamaah. Bahkan urusan ini diserahkan kepada imam dan jamaah. Wa yajibu 'alal ahad ittiba'uhum lil imami wal jamaah dan wajib atas tiap-tiap orang untuk mengikuti penguasanya, pemimpinnya, ya, pemerintahnya wal jamaah dan umumnya masyarakat yang bersama pemerintah mereka. Wa ala hadha, maka atas dasar ini fa idza ra'a ahadun al-hilal, bila seseorang melihat hilal, nyata-nyata melihat. waraddal imamu syahadatahu dan imam menolak persaksiannya. Yang bagi Allah yathbuta fi haqqi syai'un min hadhil umur. Maka semestinya dia yakni tidak teranggap untuk dia penglihatannya itu. Wajib yajibu alaihi an al-jamaah dan wajib dia mengikuti al-jamaah. Nah, ini penegasan lagi dari ulama yang lain. Sekian ulama begitu. Nah, setelah penukilan-penukilan ini Ash-Shalbani rahimahullah menyimpulkan ya. kultu nah, Qultu wa hadha laik bi syariatis samhah. Inilah memang yang pantas ya bagi syariat yang penuh toleransi ini. Allati min ghayatiha yang diantara tujuan syariat ini adalah tajmi'un nas wa tauhid sufufihim. Mempersatukan umat dan menyatukan sof dan barisan mereka. Cocok dengan ini. Dengan tujuan umumnya ajaran Islam. Tapi kalau ini nggak diberlakukan masing-masing sendiri-sendiri seperti tadi sudah satu negeri Islam berbeda negeri yang lain. Di negeri Islam sendiri berpecah-pecah sampai di satu keluarga berpecah-pecah. Ya, sungguh sangat menyedihkan. Ya, sangat memprihatinkan. Akhirnya ya kebahagiaan Id itu yakni tidak begitu dirasakan. Ya, jadi kayak malas-malasan. <laughs> Mau Id malah jadi malas-malasan, ya. Kenapa? Sudah maju mundur ini, aduh ini bapak seperti ini, ibu seperti ini. Lemas dulu. Nah, makanya kata si Albani, memang yang tepat sebagai syariat Islam di samping memang dalil-dalil tadi ya, sesuai dengan tujuannya adalah ini. Menyatukan umat. Sehingga ketika prioritas pertama yang tadi kita sebut seluruh dunia satu nggak terwujud, maka ini. Ya, trap kedua ya ini masing-masing negeri bersama Eh, masyarakat tiap negeri bersama pemerintahnya. Wa ib'ad an kulli ma yufarrik jam'ahum min al-ara'il fardiyah dan menjauhkan segala yang memecah kebersatuan mereka dari pendapat-pendapat pribadi. Fala tu'tabar ta'tabir asy-syari'ah ra'yal fard. Syariat tidak menganggap pendapat pribadi fi ibadatin jama'iyah pada suatu ibadah yang sifatnya jama'i, kebersamaan. Kalau ibadah sholat sunnah sendiri silahkan kamu sendiri. Ya, tapi ibadah yang sifatnya umum ya nggak bisa sendiri-sendiri. Berkelompok-kelompok nggak bisa. Ini ibadah sifatnya umum. Makanya pemerintah yang menentukan biar bersatu. Kalsomi wa di wa salatil jamaah seperti mengawali puasa, Id dan sholat jamaah. Ini tugas pemerintah. Ya. Demikian keterangan Syalban rahimahullah. Uh, eh, yakni kita cukupkan sampai di sini semoga bisa dipahami dan itulah nasihat para ulama kita ulama ahlussunnah wal jamaah ya berdasarkan hadis Nabi SAW dan keterangan para ulama pendahulu serta sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan tentang uh, Idul Adha. Beberapa kali terjadi di Saudi Arabia hari Nahar, sedangkan kalender yang ditetapkan pemerintah Indonesia baru tanggal 9. Kapan muslimin melaksanakan puasa Arafah? Ya. Yeah. Yani ini terjadi khilaf di antara ulama kita tentang puasanya ya. Allah Tentang itu sudah ikuti, sama. Tidak ada bedanya. Ramadan, Idul Fitri, dan Dhul Hijjah. Apa bedanya? Semuanya sama kaidahnya. Jadi jangan bingung ketika terjadi hal seperti ini di bulan Dhul Hijjah. Ramadan jelas. Syawal jelas. Giliran Idul Adha ya waduh bingung. kenapa bingung? Sama kaidahnya dan sama hadisnya satu rangkaian. As-saum yauma tas-sumun satu. Wal fitr yaumatu tuftirun dua. Wal adha yaumatu dhahum tiga. Ya. Sama. Dalam berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan puasa Ramadan. Nah, tentang puasa Arafah, Allah alam kalau keumumannya sudah juga puasa sama. Tapi apakah mendahului puasa Ya, ini kan jadinya mendahului puasa Arafah ya kan masalahnya. Kalau Id sudah kita katakan sama. Tapi kalau puasa berarti mendahului puasa Arafah. Ya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan puasa Arafah dikaitkan dengan wukuf. Kalau memang seperti itu berarti puasa bisa mendahului, tapi Id sudah ikuti yang ada. Ya. Tapi sebagian ulama tidak. Sama saja puasanya juga mengikuti yang ada di negeri kita. Wallahu alam ini masalah mungkin perlu ditanyakan juga kepada para ulama. Tapi perlu kita ingat juga ya kan kalau orang mau hati-hati puasa dua hari kenapa? Nggak boleh. Puasa sejak tanggal satu ulama membolehkan. Ya kan? Satu, 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dua, tiga, empat sampai sembilan, kita puasa semuanya. Boleh apa enggak? Ulama membolehkan. Ya. Jadi nggak begitu iskal sebetulnya dalam bab ini. Nggak begitu iskal. Ya.